بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, pekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukan dan tidak pula menghilangkan lapar. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, dalam syurga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Maka, berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar. Inna ilayna iyabahum, thumma inna Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian, sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.